Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang sangat penting dan juga berfaedah yaitu seputar bahwasannya suatu kewajiban gugur ketika orang itu tidak mampu dan sesuatu yang haram jadi halal ketika seseorang dalam keadaan darurat. Hal ini tentunya sebagaimana yang sudah antum dan kita lewati semuanya dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah kalamnya Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih yaitu walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'atirari Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu kemudian tidak ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang terpaksa keterpaksaan tersebut jadi patokan atau ukuran. Dalam artian nanti kalau sudah tidak terpaksa lagi nggak boleh dia mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang haram tersebut. Sebagaimana ungkapan beliau juga, wa kullu mahdurin ma'ad darurah biqadri ma juhud darurah. Setiap perkara yang diharamkan bersamaan dengan darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah tidak darurat lagi, maka nggak boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram tersebut. Kita lanjutkan. Kata beliau halaman yang ke 212 dengan cetakan yang ada ini. Atas itu wasaumu min man ajaza anhu ajzan mustamirran. Sekarang berkaitan masalah orang yang berpuasa. Nah, bagi orang yang dia tidak mampu untuk berpuasa dengan apa? Dengan tidak mampu tapi terus menerus. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan hukumnya kan wajib aslinya. Tapi bagi orang yang dia tidak mampu tapi tidak mampunya itu terus-menerus, mungkin sakit parah, sakit yang diprediksikan dokter tidak bisa nih sembuhkan oleh misalnya kita lihat. Kal kabir seperti orang tua renta. Orang tua renta biasanya enggak mampu untuk puasa. Alladzi la yutiquh itu orang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Wal marid maradan la yurjaburuh. Ayo dan orang yang sakit dengan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi penyakit yang parah istilahnya. Aftara wa kaffara an kulli yawmin nam it'am miskinin. Artinya orang tersebut boleh berbuka dan membayar kafarah pada setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Ini berdasarkan apa? Salah satu pendapat. Namun pendapat yang rajih yang kuat, wallahu alam shawab dikuatkan juga Syekh Muhammad bin Hizam hafizullah taala kafarah itu hukumnya enggak wajib. Paham ya? Cuman amrun thayyib, sesuatu yang bagus. Wa illa kalau orang tua renta yang benar-benar sudah tidak bisa puasa lagi, itu tidak perlu puasa dan tidak perlu bayar kafarah. Paham ya? Karena apa? Karena dia sendiri bagaimana bayar kafarah dia enggak mampu puasa. Bayar kafarah itu kan balasan bagi orang yang awalnya mampu puasa akhirnya enggak puasa, kan gitu. Tapi ini enggak mampu puasa sama sekali. Sehingga kesimpulannya pendapat yang rajih wallah alam tidak tidak perlu dia bayar kafarah, tidak perlu dia bayar kafarah dan tidak perlu dia puasa kalau enggak mampu. Ini berlaku bagi apa? Orang tua renta dan orang yang punya penyakit, penyakit tersebut dianggap parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya ya, eh na'am itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, hafizallahu taala, tentunya sudah kita lewati dalam Nah beberapa kitab ya, mungkin Fathul Alam atau juga yang kemarin kita lewati At-Taisiratul Fiqhiyah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun ibu hamil, ibu menyusui, itu boleh dia enggak puasa, paham ya? Tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Enggak perlu bayar kafarah. Itu pendapat yang rajih. Nah, tetap menggantikan di hari-hari yang lain sesuai dengan apa? kemampuannya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa man ajaza anhu limaradin yurja zawaluhu. Tapi barang siapa yang tidak mampu puasa, perhatikan baik-baik, yang tidak mampu puasa, enam dikarenakan suatu penyakit tapi masih bisa diharapkan penyakit itu hilang. Paham ya? Jadi dia enggak mampu puasa karena sakit. Tapi penyakitnya ini masih bisa diharapkan untuk sembuh itu loh. Paham ya? Nah, Auli safarin atau karena dia lagi safar, aftar boleh dia berbuka. Wa qadha iddata ayyamihi Nah, maka apa? Maka dia mengkodok jumlah hari yang dia tinggalkan. Idza zala udruhu. Apabila telah hilang udurnya. Jadi kalau sudah sembuh, enggak sakit lagi dia mengkodok menggantikan apa? puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi itu. Mahum salah ya? Nah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar maka boleh dia menggantikan di hari-hari yang lain. Mahum salah? Naam. Kita lihat di sini wal 'ajiz 'anil hajj bi badanihi in kana yarju zawala 'udrihi sabara hatta yazul. Orang yang tidak mampu untuk haji, ini perhatikan baik-baik ya. Orang yang tidak mampu untuk haji dengan badannya, mungkin badannya sakit atau orangnya lumpuh misalkan. Nah, jika masih dia itu berharap hilang udurnya, maksudnya mungkin bisa jadi dia suatu ketika sembuh gitu ya. Sabar dia sabar. Hatta yazul sampai hilang sakitnya tadi itu. Paham belum? Jadi dia ini sakit, badannya sakit sehingga dia tidak mampu untuk haji saat itu. Nah, perhatikan baik-baik, maka yang seperti itu dia sabar. Kalau masih apa? mengharapkan udurnya itu hilang gitu loh istilahnya. Masih ada kemungkinan sembuh nanti gitu loh. Sabar sampai hilang udurnya. Paham ya? Barulah setelah itu berangkat haji. Wa in kana la yarju zawalahu aqama anhu naiban yahuj anhu, masyaallah. Adapun kalau tidak bisa Nah barakallahu fikum orang tersebut sudah tidak bisa berharap lagi hilangnya udur tersebut maka boleh dia apa? Nah barakallahu fikum nam menyuruh orang menghajikan dia sebagai penggantinya. Paham belum? Contohnya dia lumpuh sudah lumpuh intinya penyakitnya itu sudah nggak bisa diharapkan lagi kesembuhannya dia boleh nyuruh orang gantikan hajinya. Paham belum? Namanya badali kan istilahnya badal. Tadi haji badal namanya selanjutnya. Jadi haji tapi menggantikan itu loh ya. Naam seperti itu. Dan upayakan mencari orang yang sudah pernah haji yang menggantikan itu karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah biar apa? Biar dia itu ritualnya hanya menggantikan saja walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Naam. Wa qalat na'am bawah itu kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Al-kabiru qimu na'iban anhu. Orang yang tua renta Nah, maka hendaknya dia tetap menegakkan haji tapi mencari pengganti. Paham ya? Nah, maksudnya menegakkan haji dengan mencari pengganti orang yang menggantikan. Paham ini ya? Bukan dia yang berangkat. Nyuruh orang gantikan haji dia. Paham belum? Seperti itu. Li'anal kibara la yumkin an yazul karena yang namanya tua renta itu enggak mungkin hilang. Enggak mungkin hilang maksudnya dalam artian kemudian sembuh lagi jadi muda itu. Mungkin enggak kira-kira? Naam laitas syababa aidun yauman fa akhbirahu bima fa'ala musibu Artinya apa? Kalau seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Ha? Masa muda itu kembali sehari saja. Ini saya aku akan kabarkan kepada orang-orang sudah berubah. Paham maksudnya ini Umar? Maksudnya bagaimana maksudnya? Bisa kembali? Ya, maksudnya apa maksudnya? <laughs> Masa muda itu nggak bisa kembali. Nah, sahih. Cuman ini angan-angan orangnya bagaimana istilahnya? Laitas syababa a'idun yauman. Eh, Fa ukhbiruhu bima fa'al musibu. Artinya kalau seandainya masa muda itu kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang sudah berubah. Tujuannya apa mengkabarkan tujuannya? Ya, tujuannya apa tujuannya? Kabarkan. Biar apa? Biar tahu Nah, biar ikut senang, ikut senang. Paham ya? Karena ada kabar bahasanya si fulan tuh kembali muda lagi gitu loh. Tapi cuma sehari aja. Nah, syahid di situ perkara yang tidak memungkinkan. Paham ya? Perkara yang tidak mungkin orang itu kembali muda lagi. Ini sebutan nama beliau ini. Li anal kibara la yumkin an yazul, karena yang namanya masa tua itu enggak mungkin hilang. Maksudnya enggak mungkin hilang kembali muda lagi gitu. Ya tua ya tua terus gitu loh. Wa qad jaa dzalika fi hadis al-mar'ah allati qalat dan sungguh telah datang mengenai hal tersebut di dalam hadis seorang wanita allati qalat yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi adraknam. Inna abi adrakathu fariidatullah ala ibadi ala ibadihi fil haji syekhan kabiran la yasbut ala rahilah. Afa ahud anhu?" Qala na'am. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku menjumpai kewajiban yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya, yaitu haji maksudnya, dalam keadaan apa? Sudah tua renta. Posisinya sudah tua renta, barulah dia punya kemampuan harta itu istilahnya. Nah, layak sebut al rahilah, dia nggak kokoh kalau naik kendaraan, mungkin jatuh atau mungkin istilahnya apa? lemah badannya, orang tua gitu seperti itu. apa ahujj anhu? Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk dia? Qala na'am. Iya. Menunjukkan bahwasanya apa? Nah, amalan yang sifatnya dinaskan oleh dalil sebagai amalan pengganti orang yang meninggal itu sampai. Tapi kalau enggak dinaskan oleh dalil enggak sampai. Seperti mengirim apa? Mengirim bacaan Yasin atau apa? Al-Fatihah. Paham ya? Seringnya orang-orang gitu kan baca komat kamit kalau baca apa kemudian afdal afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah al-fatihah gitu. Itu dikirim turun mati enggak sampai. Karena dalilnya enggak ada. Tapi kalau amalan ada banyak sekali. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Afa atasaddaq anha? Apa kata Taala? Naam. Wahai Rasulullah, ibuku itu meninggal mendadak dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, dia akan bersedekah. Apakah boleh aku bersedekah diniatkan untuknya? Apa kata Rasulullah? Naam. Iya. Ingat-ingat ya. Jadi amalan yang dinaskan ditetapkan oleh Daniel sampai kepada semayat sampai insyaallah. Tapi kalau enggak dinaskan oleh dalil, seperti mengirim bacaan apa tadi? Yasin atau Al-Fatihah atau yang semisalnya enggak sampai. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Naam. Kita lihat lagi. Akhraj al-Bukhari wa amma idza kana yurja shifa'uhu minal marad intadhara hatta yushfa wa yahujun. Ini penting nih ya. Adapun kalau orang tersebut masih bisa diharapkan kesembuhannya dari penyakit tadi, hendaknya dia menunggu sampai disembuhkan dan haji sendiri. Paham belum? Jadi kalau masih memungkinkan sakitnya itu bisa disembuhkan, nunggu sampai sembuh setelah itu berangkat hajinya eh, nyuruh orang lain sendiri sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ini perkara yang perlu diperhatikan. Ini masuk dalam kategori apa? Nah, barakallahu fikum bahwasanya suatu amalan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau di situ, Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj." Artinya Nah, tidak ada eh, suatu beban atau dosa bagi orang yang buta atau bagi orang yang pincang eh, atau bagi orang yang sakit. Maksudnya bagaimana? Kalaupun dia meninggalkan karena udur-udur tadi itu dia enggak dibebani dengan dosa karena enggak mampu gitu loh ya. Pada asalnya kan kalau sholat dengan berdiri itu kan wajib. Tapi kalau nggak mampu, dia dengan duduk itu nggak berdosa dia. Karena dia kembali kepada dalil fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah taala semampu kalian. Kita lihat di sini. Wa dzalika fi kulli ibadatin fi kulli ibadatin eh, tawaqqafat 'ala al-basar aw as-sihah aw salamatul a'dha kal jihad wa ghairihi. Kata beliau yang demikian itu tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta atau naam yang pincang atau yang sakit tadi itu karena tidak melakukan suatu ibadah nah atau amalan Nah, kata beliau, yang demikian itu pada setiap ibadah yang terhenti ibadah tersebut, nah barakallahu fikum di atas sama pandangan, kesehatan, keselamatan anggota badan, kal jihad, bahkan seperti jihad atau yang lainnya. Kalau ada udur, maka dia tidak berdosa. Kami ya, mungkin dia buta atau mungkin dia pincang atau mungkin dia sakit, itu kan nggak bisa dipaksakan, harus berangkat jihad. Ini pincang walaupun pincang berangkat. Harus jihad. Ini kan buta, buta pun berangkat misalkan. Jangan dipaksakan. Karena ada udzur syar'i di situ kan itu. Na'am barakallahu fikum fattaqullaha mastata'tum itu dalil itu antum pegang erat-erat itu dalil yang sering muncul dan sering digunakan untuk apa? Untuk menjadikan barometer ukuran dalam suatu amalan ibadah tergantung dengan apa? kemampuannya. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak meremehkan suatu perkara. Walihadal asr usturitatil qudratu fi jami'il wajibat. Dikarenakan kaidah yang asal dan inti ini Disyaratkan kemampuan itu, na barakallahu fikum, fi jami'il wajibat pada seluruh kewajiban. Disyaratkan harus mampu. Paham belum? Antum sholat dengan berdiri itu wajib atau tidak? Kalau mampu. Itu syarat penting itu ya. Nah, antum berangkat haji sendirian tanpa mewakilkan atau tanpa minta orang untuk mewakilkan, itu wajib enggak, Akhmar? Kalau mampu, kudrah. Paham ya? Jadi kudrah itu bisa jadikan patokan penting ini ya. Disyaratkan untuk mampu pada seluruh kewajiban-kewajiban yang ada. Faman lam yakdir, fala yukalifullahu ma ya'jizu anhu. Artinya apa? Maka barang siapa yang tidak mampu, Allah taala tidak membebankan pada perkara yang orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya. Paham ya? La yukalifullahu nafsan illa musaha, La yukalifullahu nafsan illa ma ataha. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu, yang dia upayakan saja. Selebihnya, ngabarakallahu fikum semampunya. Mahum insyaAllah ya? Ayawan na'am barakallahu fikum. Walidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum fal falyughayyirhu biyadih Lewat hadisnya kan? Hadisnya siapa ingat antum? Siapa sahabatnya ini? Man ra'a minkum fal falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman eh apa udah jawab kemarin ayo Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu namanya siapa Akhmar Abu Sa'id Al-Khudri Muhammad Idris Allah ba'as. Namanya siapa namanya? Ingat enggak? Akh Abdul Ghafur? Apa? Isa? Ewa, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ewa, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa artinya? Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Lihat nih tingkatan-tingkatan ini. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Mengingkari kemungkaran itu apa? Tergantung dengan apa? Kemampuannya. Wadalika at'aful iman. Yang demikian itu adalah, apa? Selemah-lemahnya keimanan, mengingkari dengan hati. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Amalan itu tergantung dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Nah, Apa? Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Liyunfiqdu sa'atan min sa'ati." Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta itu menginfakkan hartanya, ha? menginfakkan keluasan harta yang dia miliki tadi itu. Paham ya? Wa man qudira 'alaihi rizquh dan barang siapa yang sudah ditetapkan padanya rezekinya, mungkin dia dapat rezeki yang banyak atau melimpah, falyunfiq mimma atahullah maka hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Anjuran untuk berinfak atau bersedekah sesuai dengan apa? Kemampuannya. Kalau dia diberikan kemampuan berupa keluasan harta, keluasan rezeki, maka dia menginfakkan semampunya. La yukalifullahu nafsan illa ma Allah Taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali apa? Kecuali yang Allah Taala datangkan kepadanya. Apa maksudnya ya? Nah, jadi apa? Jadi posisinya itu posisinya itu sesuai dengan kemampuannya, enggak lebih dari itu. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. saya Allah Taala akan menjadikan setelah kesesahan itu ada kemudahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil wajibatil maliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Bersabda mengenai kewajiban maliyah, kewajiban harta untuk tunaikan. Apa itu? Ibda' nafsik. Awalilah dirimu dulu. Jadi misalkan antum kerja, punya penghasilan, punya uang gitu, jangan antum langsung tak infakkan semuanya. Lah terus bagaimana? Anu antum, anak nggak perlu misalkan. Itu keliru juga. Awali dulu dirimu. Kebutuhannya apa? Dipenuhi, posisinya sudah terpenuhi, keluarga dia mau sedekah yang lain silakan tafadhol. Karena nanti apa? Ada ancaman apa? Ancaman dosa. Sebagai orang yang dia itu menyanyiakan enam keluarganya atau orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia itu menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sudah punya istri, punya anak, kerja gajinya dimakan sendiri. Paham ya? Nah, kerja gajinya dimakan sendiri, istri enggak dikasih, anak dikasih. Ini namanya apa? Namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Keliru seperti itu. Naam. Kita lihat Rasulullah menyatakan apa? Ibda bin nafsik summa biman ta'ul. Awalilah, mulailah dirimu dulu, kemudian orang yang apa? Orang yang dia itu ada keterkaitan dengan kekeluargaanmu. Maksudnya orang yang terdekat, orang yang di bawah tanggung jawabmu. Paham ya? Istri, anak, kok lebih keluarga. Mungkin bisa bapak atau ibu, kok lebih saudara misalkan. Paham ya? Jangan langsung ke orang lain posisi keluarga berantakan. Paham ya? Karena biasanya kalau di dalam rumah tangga itu, ini sekedar gambaran, kalau suami itu sudah nah barakallahu fikum hartanya itu enggak ditunaikan di tempatnya, itu berantakan, tidak terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ribut adanya. Paham ya? Ini pengalaman orang-orang sudah terjadi. Jangan sampai suatu ketika terjadi pada diri-diri kita semuanya. Jadi upayakan dikelirkan. Dia bekerja, mencari maisha, pertama kali keluarga. Istri, anak, paham ya? Diri kita jelas. Istri, anak, kok lebih baru orang lain. Jangan semua harta diinfakkan fisabilillah. Lah untuk keluarga enggak ada, itu keliru. Berarti dia enggak paham. Paham ya? Seharusnya dia memenuhi kebutuhan keluarga dulu, kok sisa tafadhol silahkan yang lainnya. Nah, agar terwujudkan keluarga yang apa tadi, Ihsan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, tentram, saling menyayangi. Kan enak gitu istilahnya ya. Saling pengertian. Jangan main peta umpet. Paham maksudnya peta umpet ini, mer. Paham maksud, maksud peta umpet enggak? Paham enggak maksudnya? Kalau sudah berkeluarga, mencari nafkah itu jangan main peta umpet. Peta umpet itu paham maksudnya antum? Antum paham maksudnya? Paham enggak? Ayo sembunyikan dimakan sendiri, istri enggak dikasih, bohong dengan istrinya, punya uang enggak enggak punya uang padahal uangnya banyak di kantong misalkan. Paham ya? Semuanya harus upayakan apa saling pengertian dan juga perhatian. Kalau lah seandainya istri itu sebagai bendahara, kasih dia semuanya nih, uangnya ini. Eh, maksudnya apa? Nikmat dan juga sedikit pun dirasakan bersama. Itu bagus sekali. Nanti antum rasakan kalau sudah berkeluarga. Eh, kalau sudah berkeluarga merasakan bagaimana. Tapi kalau main peta umpet, mesti keadaannya ribut ini pengalaman orang-orang yang sudah pernah mencoba dan juga terjatuh dalamnya dan setelah itu mentas kembali gitu loh. Paham ya? Jadi seperti itu keadaannya. Kalau main petak umpet, wah ini bahaya. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Tapi alangkah baiknya saling pengertian, tahu gitu istilahnya ini sekian sekian sekian dinikmati bersama. Seperti itu. Nah, Kita lihat di sini barakallahu fikum kata beliau Nah, ini hadisnya tadi itu ya, dalam al Ghalil, nam Al-Imam Al-Albani rahmatullah mengatakan sahihun bahwa murakkabun min hadisain Ibda bin nafsik summa biman ta'ul. Ini seakan-akan tersusun dari dua hadis. Nam Kita lihat berikutnya barakallahu fiikum hafizakumullah wa min hadzal asli al-kafaratul murattabah idza ajaza 'anil a'la intaqala ila masya masyaallah. Dan termasuk cabang dari kaidah ini juga kaidah bahwasanya suatu ibadah dikerjakan sesuai dengan kemampuannya kafaratul murattabah denda yang ditimbulkan idza ajaza anil a'la intaqala ila maduna apabila dia tidak mampu untuk melakukan denda yang tinggi berpindah kepada denda yang di bawahnya paham belum enggak mampu bebaskan budak maka puasa dua bulan berturut-turut enggak mampu puasa dua bulan berturut-turut memberi makan 60 orang miskin paham belum memberi makan 60 orang miskin beda halnya dengan Nah, barakallahu fikum eh, memberi makan 60 orang miskin ini beda halnya ketika membayar kafarah. Paham ya? Kafarah itu 10 orang miskin atau membayar fidyah. Paham ya? Kalau bayar fidyah, sudah kita lewati dulu ya. Kalau bayar fidyah, nah barakallahu fikum satu orang pun sebulan penuh 30 hari Ramadan itu, paham ya? Sebulan penuh itu antum kasih satu orang boleh kalau fidyah. Paham belum? Misalkan setiap hari fulan, fulan, fulan, fulan sampai 30 hari fulan terus misalkan. Eh? Tapi kalau bayar kafarah kafaratul yamin 10 orang miskin atau 60 orang miskin kafarah jima di siang dan Ramadan itu harus beda-beda orang. Harus. Enggak boleh setiap hari orangnya itu terus. Paham ya? Harus apa? Beda-beda orang itu hanya sekedar faedah Kesimpulannya bahwasanya apa? Kalau nggak mampu bayar kafarah yang tinggi, maka turun kepada yang di bawahnya semampunya. Wa adan wa nam wa adaru huduril jum'ah wal jamaah dakhilatun fi hadzal asal. Dan udur-udur untuk menghadiri salat Jumat dan jamaah masuk juga dalam kaidah ini. Karena tergantung dengan apa? kemampuan dari itu. Ya enggak? Nah, kalau dia enggak mampu Jumatan, enggak mampu jamaah, paham ya? Semampunya. Dia di rumah salatnya salat apa? Salat apa? Kalau nggak mampu Jumatan di rumah salat apa ya? Salat duhur. Paham ya? Salat duhur, jangan salat Jumat di rumah. Enggak boleh. Paham ya? Di rumah bukan salat Jumat lagi, salat duhur. Nah, barakallahu fikum. Atau contohnya udur yang lain. Dia lagi safar. Ketika dia safar, boleh dia enggak salat Jumat karena safar, tapi nanti salatnya salat apa? Zuhur. Caranya gitu caranya. Nah, kita lihat lagi. Kama dakhalat fil ladzi qablah sebagaimana telah masuk ya, yang pada yang sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya sesuai dengan kemampuannya semuanya. Wa daruratu tubihul tubihu lil muhrim al mahdurat. Perkara-perkara yang darurat memperbolehkan bagi orang yang ihram perkara-perkara yang diharamkan. Ya seperti misalkan nah membunuh apa eh, hewan buruan atau yang semisalnya kalau darurat posisinya mungkin dia mengganggu atau semisalnya boleh. Kan itu na'am. Walakinnahu yufdi anha jabran lima fatahu minha. Tapi dia nanti bayar apa? denda. Nah, barakallahu fikum sebagai penambal terhadap apa yang telah terluputkan dari ritual atau amalan haji tersebut. Nah, kama dakhlat fil ladzi qabla sebagaimana telah masuk pada yang sebelumnya juga. Wa min dzalika jawazul infirad fis saf ini. Ini juga penting ini ya. Dan termasuk pembahasan ini juga bolehnya sendirian dalam salat satu dalam dalam saf ketika salat boleh sendirian. Kapan itu? Idalam yajid maudi'an fis saf alladhi amamah. Kalau sudah enggak menjumpai tempat di saf yang di depannya. Contohnya, ada imam, ada saf. Safnya penuh. Antum datang terlambat atau antum datang di belakang, sendirian itu. Paham ya? Pendapat yang rajih enggak perlu antum datang ke depan imam, di samping imam itu salat. Kenapa? Karena itu nanti mengharuskan orang yang setiap kali terlambat satu orang masuk lagi sebelahnya. Terlambat lagi masuk ke sebelahnya. Akhirnya imamnya banyak kelihatannya. Paham ya? Itu nanti dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi beliau bagus sekali bantahannya. Bantahannya beliau bagus sekali nanti. Akan mengharuskan akhirnya imamnya banyak kan kelihatannya. Satu saf imam semua kelihatannya kan gitu. Kalau seandainya setiap orang yang terlambat sendirian akhirnya harus maju ke depan. Karena ada pendapat seperti itu. Maju ke depan di samping imam katanya. Itu nanti mengharuskan kalau ada lagi yang terlambat, enggak ada teman, ke depan lagi. Jadi akhirnya apa? Sebelahnya udah dua. Nanti katanya lima orang, enam orang banyak. Jadi pendapat yang rajih cukup dia di situ, sendirian enggak masalah karena ada udur. Belum. Kalau seandainya ngambil orang depannya, itu nanti dibantah juga. Akhirnya apa? Membikin renggang saf depannya. Seharusnya saf depannya rapat, anu tarik ini. Jadi lobang enggak? Lobang. Dan mengharuskan mereka harus merapat saf lagi kan itu. Nah, terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Salat sendirian enggak masalah. Yang dilarang itu kalau posisi safnya itu masih renggang, Pak antum yang ngajar sendirian di belakang saf haram, enggak boleh. Sama maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat. Kata beliau, "Li'anna al-wajibati allati hiya a'dham minal minal mas, minal mu'nam." Minal musafah tasqut ma'al ajzi bil ittifaq kata beliau. Dikarenakan kewajiban-kewajiban yang itu lebih besar daripada sekedar apa? Bersaf atau berbaris pada saf, itu ada gugur bersamaan apa? Karena tidak mampu, itu kesepakatan para ulama sudah. Paham ya? Karena tidak mampunya tadi itu gugur itu istilahnya. Semula kan harus bersaf, berbaris, harus rapat. Tapi karena nggak mampu penuh safnya, gugur itu loh. Jadi maka dia belakang ada kemungkinan nunggu yang lainnya, ada kemungkinan langsung sholat karena waktunya sudah mungkin nggak bisa istilahnya kalau dia nunggu terlambat misalkan langsung sholat, langsung sholat. Tapi kalau masih memungkinkan nunggu jamaah yang lain misalkan ada yang mau bersaf situ, tafadhal silakan. Tapi kalau posisinya misalkan khawatir imamnya cepat atau yang semisalnya, langsung sholat. Apa maksudnya ya? Adapun narik di depannya itu nanti dibantah sama beliau. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Fal musafah min babi aula wa ahra." Maka lurus atau rapat atau berbaris saf itu lebih pantas lagi untuk digugurkan kalau seandainya ada udzur. pamulum ini? Mahum Eh Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat bawah itu nomor satu itu kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qala syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala hadhil mas'alatu minal masail allati yahtaj ilaiha nas permasalahan ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia wa qad ikhtalafa ulama fiha dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal tersebut faminhum man yaqul di antara mereka ada yang mengatakan ya juzulil insan an yusalliya khalfas saf walau bila udrin ini ini yang berbahaya ini tanpa udur tapi ya, ini keliru ini. Ini nanti yang yang apa yang justru keliru. Apa artinya? Sebagian mereka mengatakan bolehnya orang itu sholat di belakang saf tanpa udur. Safnya belum penuh dia di belakang sengaja gitu, tanpa udur. Ini pendapat ya. Yakni wa illam yaktamil asaf saf di qablah. Walaupun saf yang depannya belum sempurna pun boleh sholat sendirian di belakang itu. Apa belum maksudnya ini? Ini pendapat yang pertama. Jadi memperbolehkan sholat sendirian di belakang saf walaupun saf depannya belum sempurna. Paham ini? Kita lihat. Ya. Naam. Eh, wa yuhmal qaulun Nabi SAW dan sabda Rasulullah SAW dibawa kepada makna. Apa sabdanya? La salata liman faridin khalfas saf. Ya, tidak dianggap solatnya orang yang sendirian di belakang saf. Itu dibawa kepada makna apa? Ala nafil kamal. Maksudnya itu tidak sempurna solatnya. Solatnya sah cuma nggak sempurna pahalanya. Itu menurut mereka. Sehingga sholat di belakang saf walaupun saf depannya belum sempurna, sah-sah saja cuman pahalanya kurang gitu loh. Enggak sempurna. Paham belum ini? eh mana kita lihat lagi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika apa? Makanan sudah hadir di hadapannya. Makanan sudah hadir di hadapannya, siap makan, siap santap, kok antum sholat itu dilarang. Nunggu dulu, makan dulu. Tujuannya di antara para ulama menyebutkan bahwasan khawatirkan nanti menimbulkan apa? Ketidakkhusyuan dalam salat. Mikirkan makanan tadi itu. Sudah siap nih kapsah. Eh, Umar ya, kapsah. Atau nasi apa itu? Nasi Arab itu apa namanya? Ya, kebulian yang semisalnya itu ya. Nah, barakallahu fikum, sudah siap hidang, tinggal makan. Kok antum malah eh, salat itu dikhawatirkan apa posisinya? Mengganggu kekhusyuan salat. Karena terpikirkan apa kapsah tadi itu di antaranya. Nah, ini Para ulama telah menjelaskan bukan enggak sah salatnya. Salatnya sah cuman kurang, paham ya? Enggak sempurna pahalanya karena apa? Terganggu dengan pikiran tadi itu. Makan dulu baru salat. Yang kedua, tidak pula apa? Tidak pula orang yang menahan dua perkara. Apa menahan dua perkara ini? Menahan apa maksudnya? Menahan apa? Ya menahan kentut atau menahan kencing lah taruhlah seperti itu atau menahan BAB itu Sholatnya sah. Cuman posisi dia berkurang pahalanya. Kenapa kurang? Antum saksikan wajah itu ekspresinya <laughs> orang ketika lagi menahan kencing atau menahan BAB itu wajahnya lain enggak? Wajahnya. Udah mungkin udah nggak khusyuk pokoknya intinya banyak gerak, kemudian intinya nggak khusyuk. Itu khawatirnya ke situ. Sholatnya sah, cuman tidak sempurna. Nah, mereka membawa kepada di sini dikiaskan dengan ini itu loh. Orang yang sholat sendirian di belakang shaf, walaupun shafnya belum sempurna, sah sholatnya cuma nggak sempurna pahalanya. Ini menurut mereka. Kita lihat. Wa hadal qawlu huwa madhabu Malik wa Syafi'i wa bi'anifah Hanifah wa Ahmad fi ihdar riwayatain anhu. Imam Ahmad punya riwayat dua. Eh, riwayat yang baru, riwayat yang lama. Kata beliau, "Na barakallahu fikum." Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat beliau bahwa madhabul a'imatil arba'ah ini bisa dikatakan madhabnya imam yang empat. Illa riwayat anil Ahmad. Ini. Kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad. Berarti riwayat yang satunya. al kholusani pendapat yang kedua ini. anahala la tasih mutlakon. Bahwasannya apa? Tidak sah solatnya secara mutlak. Enggak sah. Bukan enggak sempurna lagi, enggak sah solatnya. Hatta wa in wajada saf taman. Walaupun dia menjumpai sah sempurna. Fa imma an yataqaddama al-imam imma dia itu nanti apa maju ke depan bersama imam wa imma an yajziba ahadan imma dia tuh narik orang dari depannya tarik ini. Ini pendapat yang kedua ya. Jadi kalau udah penuh itu imma orangnya masuk ke depan. Masuk ke depan lewati saf enggak berani. Lewati saf, merobos gitu langsung masuk ke depan sama imam. Imma dia narik orang, gitu, tarik ini. Suruh ke belakang. bahwa Wa imma an yang tadhira dakhilan. Imma dia tetap di situ nunggu orang yang masuk lagi. Paham ya? Nunggu orang masuk. Fa in lam yajid shalah wahda, kalau enggak menjumpai salat sendirian. Salat sendirian. Wa hadha al masyhur min madhhabil Hanabilah rahimahumullah. Ini pendapat yang masyhur di dalam pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullah. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata alimun faridin khalfas saf. Dalilnya sama, beda penafsiran. Paham belum? Nah, mereka berdalilkan dengan ini, tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Nah, babi anna Nabi ya SAW ra'a rajulan yusalli wahda khalfas saffa fa amarahu an yu'idas salah Dan dengan sebab juga Rasulullah suatu ketika pernah melihat orang yang sholat sendirian di belakang saf, kemudian Rasulullah merintahkan apa agar orang itu mengulangi sholatnya. Ini nanti dibantah juga ini. Kenapa kalau suruh mengulangi sholatnya Bisa jadi karena saf depannya masih belum sempurna dia sengaja sholat di belakangnya. Belum? Pendapat yang kuat yang mana? Ini. Al-qaulus salis pendapat yang ketiga Wasatun bainal qaulain, pertengahan antara dua pendapat. Pertengahan di antara kedua pendapat. Apa itu? Wa huwa in wajada makanan fis saffi fa salatuhu khalfas saff ghair sahih ini. Dirinci berarti. Berarti apa? Dirinci. Rinciannya yang pertama, kalau dia menjumpai tempat di saf tadi itu masih ada tempat itu, kok dia sengaja sholat di belakang sendirian, maka sholatnya tidak sahih. Paham belum nih Abdul Ghafur rinciannya? Dia menjumpai soft depannya itu masih kosong, masih ada tempat. Sengaja dia sholat di belakang soft, nggak sahih sholatnya. Sholatnya tidak dikatakan sahihah. Wa illam yajid fa sholatuhu sahihah. Tapi kalau nggak ada tempat sama sekali, di depan penuh full itu, maka dia sholat sendirian di belakang soft, sholatnya sahihah. Wa hadha huwa ikhtiyaru syekhina. Inilah pilihan syekh kami. Siapa syekh beliau ini? Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala wa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Nam rahimahumullah. Artinya apa? Dan ini juga pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Apa ya? Nah, jadi pendapat ini yang kuat. Dirinci. Rinciannya apa tadi Ihsan rinciannya? Eh? Kalau saf di depan sudah penuh kemudian dia sholat di belakang saf maka sholatnya sah. Terus yang kedua, Kalau saf depannya itu masih ada longgar, masih ada tempat, kok dia sengaja salat di belakang saf, maka salatnya tidak sah. Paham salah ya? Itu rinciannya. Kita lihat lagi. Wa huwa allazi yantabiq Nam yantabiq 'ala al-qawaid asy-syar'iyyah. Itulah yang mencocoki sesuai dengan apa kaidah-kaidah syar'iyyah. Itulah wajib ma'al az. Karena enggak ada perkara yang wajib bersama bersamaan apa? ketidakmampuan. Wa hadza ajiz, ini orang enggak mampu. Depannya full, penuh. Fa aina yadhhab? Kemana dia pergi? In kulna. Nah, Izdib ahadan, kalau seandainya kita katakan, iya kan? Jadaba yazdibu ya. Izdib kan? Nah, apabila kita katakan tariklah orang di depanmu, narik itu, faqad akhta'a bi fi'li hadza. Keliru dia perbuatannya, ini bayangkan keliru. Narik ini keliru. Coba kalau tarik orang awam, sikut nanti. Ya, kalau yang tarik orang awam, antum hati-hati itu kan. Tarik gini disikut nanti disikut dipakai Siku ini biasanya. Hati-hati ya, jadi dengan sembarangan. Ini kata beliau bagus sekali ini. Kalau kita katakan tariklah orang di depanmu, sunarik itu Fakot akto bi ada. Sungguh dia keliru dengan perbuatan ini. Kenapa? Lima yatarattab alaihi min mafasid karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan minha ini di antaranya. Awalan pertama, annahu naqala hadar rajul al majdub min makanin fadil ila makan mahdul. Ini penting nih, biar tahu alasannya. Kenapa kerusakan yang pertama? Karena kerusakan pertama orang tadi telah memindahkan orang yang tarik tadi itu dari tempat yang utama menuju tempat yang tidak utama. Lah kok bisa? Utama mana Sop kedua dengan sop pertama? Sop pertama. Antum tarik ke belakang. Memindahkan enggak antum? Memindahkan dari sop pertama saf kedua itu. Berarti rusak. Seharusnya dia sop pertama malah dari sop kedua dia. Itu. Wahada udwanun alaih ini termasuk bentuk kriminalitas kepada orang tersebut. Paham ya? Kejahatan. Lah kenapa kejahatan? Orang mau dapat sapu tangan malah ditarik ke belakang. Paham belum ini? Ini masuk akal juga Masya Allah ini ya. Bagus sekali ini. Sanian yang kedua, annahu syawasha alaihi salatah. Yang kedua, orang yang narik tadi itu telah apa? mengganggu salat orang yang di depan tadi itu. Tarikan terganggu dia. Paket tarik ini paham ya? Kan itu, terganggu dia. Yang ketiga, sanisan Alasan yang ketiga, annahu fataha furjatan fis saf. Eh, ini juga yang kerusakan yang ketiga. Bahwasanya orang yang menarik tadi itu telah membuka apa? lubang pada saf tersebut. Seharusnya safnya rapat, full dari tembok ke tembok, akhirnya kalau diambil satu orang, lubang enggak safnya? Lubang. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La tada'u furujatun syaitan. Jangan kalian meninggalkan celah-celah nan untuk para setan. Nah, barakallahu fikum seperti itu suddul khalal, tutuplah kerenggangan-kerenggangan, menunjukkan bahasanya apa? Enggak boleh itu istilahnya. Hadil Furja, imma annahu yabqa nas fi amakinihim, fayabqa as maftuhan ya kan? Furja lubang ini tadi itu, nah barakallahu fikum yang kosong tadi itu, tempat kosong tadi itu, imma manusia tetap di tempat-tempat mereka semuanya, akhirnya safnya dalam keadaan terbuka, ya enggak? Karena ditarik satu tadi itu. Wa imma an yatarasu nam wa imma an saw wa tasaw ayo Wa imma an saw fa yalzam minhu an yataharrak kull saf. ayo ini. Allah musta'an. Imma masing-masing saf tadi itu bergerak untuk menyempurnakan kembali. Paham belum? Kan renggang tadi. Renggang, imma renggang seperti itu, terbuka safnya, imma mereka ngulangi lagi seakan-akan meluruskan saf kembali dan biar rapat lagi. Kan akhirnya menimbulkan orang selatnya khusyuk itu loh. Paham belum nih? Tapi kalau diam tetap renggang, kalau mereka merapatkan kembali berarti kan mengharuskan mereka bergerak gitu loh selanjutnya. Nah itu. Itu kerusakan-kerusakan timbulkan orang yang menarik di depannya tadi. Kesimpulannya bagaimana? Kita lihat lagi. Wa in qulna salli janbil imam, eh, salli janbal imam fa hada aidan khata' li umur ini bantahannya. Kalau begitu salat antum antum salat di samping imam katanya. Ya Kata beliau ini keliru juga. Kenapa keliru? Li umurin dikarenakan beberapa alasan. Minha diantaranya perhatikan situ alasannya itu kenapa kok enggak sholat di samping imam? Awalan yalzam min dzalik nam takhatti as shufuf Paham ya? Tuh khatti atau khatti? Hah? Ewa. Mengharuskan orang tersebut apa? Nah, barakallahu fik melangkahi saf-saf. Ya enggak? Nah, kalau misalkan dia saf keempat, Sof keempat ya. Dia sendiri yang ternyata di belakang sof keempat. Dia harus ke samping imam tuh melewati berapa sof? Empat sof harus gini harus melewati gini. Paham ya? Seakan-akan tuh menginjak-injak mereka lah istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fiikum melewati sof-sof tadi itu. In kana bainahu wa bainal imam sufu kalau antara dia dan antara imam ada sof-sof. Wala budda an yakuna bainahuma wala safun wahid dan pasti antara dia dengan imam pasti apa? Ada sof walaupun satu sof karena dia sendirian. Ya enggak? Enggak mungkin kalau dia sendirian di belakang imam langsung. Malah enggak boleh. Kalau dia sendirian di mana tempatnya berarti? Samping imam. Kanan atau kiri? Hah? Di kanan imam atau kiri imam? Makmumnya? Di kanan imam. Di sini tadi. Ini makmumnya. Imam sini itu. Ayo enam. Kita lihat sini. Sani yang kedua, khalaf nabi dzalika sunnah. Kita sudah melinsir sunnah sholat di samping imam karena sofnya penuh tadi itu karena dia sendirian di belakang sof kok dia malah sholat di samping imam itu kita sudah menyelisih sunnah kata beliau li'anna sunnata an yataqaddam imam 'alal ma'mumin wa hadha sara ma'ahu karena yang sunnah itu imam itu di depannya makmum lah ini malah makmumnya sama imam jejer Alum. nah berjejeran Ewa. ini berarti sudah menyelisih sunnah ya sudah menyelisih as-sunnah salitan yang ketiga Idza qulna idhhab wa sallim al imam. Kalau kita katakan lagi pergi kamu. Salat bersama imam, samping imam. Nah, sebelahnya imam. Wa akhar. Datang lagi orang lain ini. Wa qulna lahu idhhab wa sallim al imam. Pergi kamu, salat bersama imam, sampingnya lagi. Wa ja'a tsalits, datang ketiga. Wa qulna lahu idhhab wa sallim al imam. Kita katakan lagi pergi kamu, salat bersama imam. Berarti sudah berapa orang? Sudah tiga orang kan di sebelah imam itu? Kita lihat. Sorol imam sofan kamilan. Akhirnya imamnya dari satu sof, imam semuanya itu loh kelihatannya. Ya karena apa? Karena itu setiap orang terlambat langsung maju ke depan, maju ke depan. Akhirnya imamnya imam yang mana ini kan? Banyak akhirnya. Nah, kata beliau, sorol imam sofan wahid. Nah, barakallahu fiikum sofan kamilan. Akhirnya imamnya menjadi satu sof full. Lakin idakul nani rojul. tapi kalau kita katakan pada orang, "Shalli wahdak," solatlah kamu sendirian. Wa in kalau seandainya datang yang lain, alhamdulillah. Wa illa jika nggak datang, fa innaka ma'dzur, kamu dapat udzur. Paham belum? Jadi solusi yang terbaik ini sudah. Kalau antum sudah nggak bisa lagi nah atau sendirian di situ, sop depannya udah penuh, nggak perlu antum datang ke sebelah imam, nggak perlu antum narik orang depan antum. Lalu bagaimana sholat sendirian di situ? Kalau datang orang lain, alhamdulillah teman kita di sop itu. Kalaupun nggak datang, makdur dapat udur. Paham ini kesimpulannya insyaallah. Mafhum? Abdurrahman, mafhum insyaallah? Eh, na'am. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Kana hadha al mutabiq lil qawaid syar'iyyah." Inilah yang mencocoki kaidah syar'iyyah. Wa al mar'ah. Ini. Wa al mar'ah. Inilah seorang wanita. Nah, barakallahu lamma lam yakun laha makanun ma'ar rajul. Ketika perempuan tersebut tidak punya tempat lagi bersama lelaki fi safih pada safnya, sahat salatuha wahda. Maka dia sah salat sendirian. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan ya, posisinya perempuan di belakang salatnya. Ya enggak? Walaupun dia posisinya sendirian, sah enggak salatnya? Sah-sah saja. Kan itu nah. kan enggak mungkin perempuan safnya apa? Bergabung dengan laki-laki. Bahkan sebaik-baik saf perempuan itu di mana? Yang paling belakang itu. Khairus sufuf rid. Khairus sufuf rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kan itu. Wa khairus sufufin nisa' akhiruha wa syarra awwaluha. Sebaik-baik laki lelaki itu paling depan. Yang paling jelek paling belakang. Sebaik-baik perempuan paling belakang. Yang paling jelek paling depan. Lah kok kenapa kok bisa? Karena yang paling belakang laki-laki tadi itu paling jelek kenapa kan dekat dengan perempuan. Yang paling depan perempuan jelek tadi kan dekat dengan laki-laki. Paham ya? Seperti itu. nah. Karena zaman dahulu itu pakaian kan sederhana sekali. Khawatirnya apa? Terjadi yang namanya tersingkap gitu ya. Tersingkap sehingga mengalami penampakan-penampakan yang tidak diinginkan itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kesimpulannya kita lihat di sini. Wal mar'ah ajzuha ajzun syar'i. Perempuan itu tidak mampunya tidak mampu karena syariat gitu loh. Bukan karena istilahnya na barakallahu fikum dia harus gabung dengan laki-laki karena syariat syariatnya nggak boleh dia gabung dengan laki-laki sebaik-baik siapa yang paling belakang gitu loh jadi sendirian pun sah itu loh perempuan kata beliau wa hadzal ladzi wajadna as-saftaman ajzuhu ajzus hissi Adapun ini orang yang menjumpai saf sudah penuh full, ini ketidakmampuannya itu karena ketidakmampuan secara apa? hissi. Maksudnya karena memang enggak ada tempat lagi gitu loh. Paham belum? Nah, kalau ada tempat wajib enggak dia ke depan? Wajib. Paham maksudnya ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik, selain kali jangan antum narik gitu ya. Tapi cukup antum salat di belakang semampunya. Fal qawlur rajih jawazu sholat rajul wahdahu khalfas saf idza kana taman. Ini pendapat yang kuat, kalaupun digaris ya inilah intinya. Pendapat yang kuat adalah apa? Bolehnya solatnya seorang lelaki sendirian di belakang staff? apabila staff sudah apa? Sempurna. Mahfum belum ini? Sudah paham soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya perkara ini bukan perkara yang sepele, perkara yang memang harus diketahui. Nah, Kata beliau di situ, wal jawab na'am barakallahu fikum jawabannya amma stadalla bihil hanabilah. Jawabannya terhadap apa? alasan jadikan sandaran hanabila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdahu khalfas saf bahwasanya suatu ketika Rasulullah pernah melihat orang sholat di belakang saf sendirian annaha qadiyatu ain ini kejadiannya per individu kejadiannya per individu melihat orang di belakang saf sendirian ini sama Rasulullah suruh ngapain suruh ngulangi sholatnya gitu loh kemungkinan besar bukan karena sholatnya itu keliru tapi karena depannya saf itu masih masih apa? Ya, masih longgar kok dia sholat sendirian. Nah itu kita lihat. Li'annaha mujarratu fi'lin wa laysa wa laysat Ini semata-mata perbuatan orang tadi, bukan karena keumuman lafadznya. yuhtamal annahu maka dikemungkinkan juga bahwasanya annahu orang tersebut taraka wajiban 'alaihi, meninggalkan sesuatu yang wajib untuknya. Apa itu kawujudi makan fi Seperti apa? Adanya tempat di saf tersebut tapi dia sengaja gitu loh. Di tempat saf itu masih ada saf depannya itu tapi sengaja Nah, barakallahu fikum dia apa? Salat di belakang. Lakinnahu lam yaf'al tapi dia enggak mengerjakan au fa'al muharraman atau mengerjakan perkara yang haram yang lainnya sehingga disuruh ngulangi. Paham belum? Jadi disuruh ngulangi itu kejadiannya bukan karena keumuman keumuman lafaz, tapi kejadian per individu. Paham ya? Suruh ngulangi tadi itu. Kata beliau di bawahnya itu, kita selesaikan sekali bawah itu ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata limunfaridin khalfas saf. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tidak dianggap solatnya seseorang yang solat sendirian di belakang saf, fahadha qaulun. Ini adalah ucapan. Yang pertama tadi perbuatan bukan? Perbuatan per individu ini ucapan Rasulullah SAW. Wal qaul layakunu layakunu kau dia qadiyata ain. Sedangkan yang namanya ucapan itu biasanya tidak terjadi berkaitan masalah apa? tragedi per individu. Li'annahu dan 'amun lil ummah. Karena lafaznya ini umum untuk umat semuanya, enggak sah solatnya orang yang sendirian di belakang saf. Itu kan umum sifatnya, ya enggak? Untuk umat semuanya, bukan untuk satu orang. Lakinnya bukan nador, tapi masih perlu diteliti, dicek lagi. Halin nafi, huna nafil kaf, nafiyun lil kamal, atau nafil sihah. Ini penting juga ya. Peniadaan enggak ada solat, enggak dianggap solatnya. Nah, tidak dianggapnya ini tidak dianggap total, enggak sah solatnya, atau enggak dianggap sempurna. Itu perlu kita perhatikan. Paham belum? Yang ditiadakan ini kesempurnaan solatnya atau keabsahan solatnya, aksarul ulama ala annahu nafyun lil kamal. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya yang ditiadakan itu adalah kesempurnaan pahala salatnya. Wal qailuna bi annahu nafyun lisihhah yaqulun, adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang ditiadakan itu adalah keabsahan solatnya, mereka mengatakan inna hadza yadullu ala wujubil musafah. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya untuk apa? Bersaf. Wajibnya untuk bersaf berbaris pada saf tersebut. Wa wujubil musafah ka ghairihi minal wajibat idza ta'adharat saqat. Dan wajibnya bersaf berbaris pada saf tadi itu seperti yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang ada apabila ada udur gugur. Paham ya? Apabila ada ada udur apa? Gugur. Masalah tun permasalahan yang terakhir, idza shalla raka'atan khalfas saf wahda bila udrin, hal Nam hal tubtil rak'atahu atau salatahu? Au hal tabtul rakaatuhu au salatuhu. Artinya apabila orang salat satu rakaat, perhatikan ya, satu rakaat sendirian di belakang shaf sendirian ini ya, tanpa udur. Ini tanpa udur ini. Apakah rakaatnya itu batal atau salatnya batal? Al-jawab, idza shalla raka'atan khalfas shaf ma'a wujudi makanin fis shaf fa alaihi i'adatus shalah. Naam kulliha. Ya kan? Nah, artinya apabila dia sholat satu sendiri yang di belakang soft, bersamaan tempat di depannya itu masih ada di soft tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat seluruhnya. Berarti menunjukkan nggak sah ini ya. Li'annaha lam tasih aslan karena sholatnya nggak sah. Kalau ada di depannya softnya masih renggang, masih mungkin masuk, maka yang wajib bagi dia adalah apa? Sebelum mengulangi, kalau di depannya ada soft masih renggang, masih memungkinkan untuk dia masuk, kewajiban bagi dia apa? masuk ke saf tersebut. Tapi kalau sudah full, penuh, dia menyengaja sholat di belakang saf tersebut tanpa udur, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Mohon salah ya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.